alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda man ta'allaqa syai'an wukila ilaih barang siapa menggantungkan sesuatu atau bergantung kepada sesuatu maka dia akan dibiarkan kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah celaan terhadap orang yang bergantung kepada selain Allah. Orang yang bergantung hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan celaan yang sangat keras dan peringatan yang sangat dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang bergantung kepada selain Allah akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah mengandalkan selain Allah apakah mengandalkan kepintarannya hubungannya yang luas koneksinya kenalan-kenalannya obat-obatnya dokternya gajinya yang besar pekerjaannya perusahaannya atau apa saja apa saja semua selain Allah Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya Dan ini adalah mafhum Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq Ayat ketiga وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi sebaliknya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan menolongnya. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung perintah untuk selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung hati hanya kepada Allah Jangan sedikit pun bergantung kepada selain Allah, terlebih lagi bergantung kepada benda-benda yang sama sekali tidak bisa menolong kita. Dan bergantung kepada selain Allah bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Seperti orang-orang yang bergantung kepada jimat. Maka apabila dia yakin jimatnya bisa menolongnya dengan sendirinya, bukan Allah yang menolong. Bukan Allah yang memberi manfaat atau memberi perlindungan kepadanya atau melariskan barang dagangannya dan seterusnya. Maka ini adalah syirik besar. Namun kalau dia meyakini jimat itu hanyalah sebab dan Allah yang memberi pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Sebab seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Dan ini sudah kita jelaskan pada kaidah kesyirikan di dalam sebab. Meyakini sesuatu yang bukan sebab. Bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Maka ketika diyakini sebagai sebab, itu termasuk kategori kesyirikan. Syirik besar ataupun syirik kecil. Baik. Demikian pula apabila seseorang bergantung kepada sebab yang benar-benar sebab disertai dengan keyakinan Allah dialah yang menolong dialah yang menyembuhkan dialah yang memberi manfaat tapi dia bergantung kepada selain Allah, namun dia bergantung kepada sebab yang benar-benar sebab. Maka ini adalah termasuk syirik juga, tapi syirik kecil. Contohnya, Allah ciptakan dokter sebagai sebab kesembuhan. Dan kita yakin, dokter itu hanya sebab. Allah dialah yang menyembuhkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antas syafi la syifaa illa syifauk engkaulah yang maha menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu namun Allah ciptakan dokter sebagai sebab kita yakin Allah yang menyembuhkan namun hati kita bergantungnya kepada dokter maka ini termasuk syirik namun syirik kecil selama kita masih yakin Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan bukannya Allah Azza wa Jalla, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Iya. Jadi demikian jemaah sekalian, hendaklah hati kita hanya bergantung kepada Allah. Dan inilah sebab terbesar kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang sudah Allah janjikan. Oleh karena itu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, benar-benar beliau butuh pertolongan Allah adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya aku bertawakal. Demikian pula doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala dikepung oleh pasukan kaum musyrikin. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya kita bergantung. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci utama menghadapi segala macam persoalan hidup kita yaitu bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yeah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahwasannya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ini kaidah umum dalam syariat. Allah akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai jenis amalannya. Di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa bergantung kepada selain Allah maka Allah tidak akan menolongnya. Jadi balasan buruk kepadanya sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan, malah dia mendapatkan sebaliknya, tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran lainnya, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa buah dari amalan kembali kepada orang yang beramal. Apakah kebaikan atau kejelekan? Siapa yang beramal baik, dia akan meraih kebaikan. Siapa yang beramal jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Jadi, bukan kembali kepada Allah. Allah sama sekali tidak rugi kalau kita berbuat dosa. Melainkan kita sendirilah yang rugi. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Buah dari amalan kita, baik maupun buruk, kembali kepada diri kita sendiri. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Warawal Imam Ahmad an Ruwayfi radhiyallahu anhu. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ruwayfi. Nama beliau adalah nama beliau selengkapnya adalah Ruwayfi bin Thabit bin As-Sakan Al-Ansari salah seorang sahabat dari kaum Ansar beliau pernah menjadi gubernur di Berkah dan Tarablus. Ini negeri-negeri yang ditaklukkan kaum muslimin di masa para sahabat. Beliau juga yang memimpin penaklukan Afrika pada tahun 47 Hijriah. Dan beliau meninggal di daerah yang beliau menjadi gubernur padanya di tahun 56 Hijriah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi beliau. Jadi beliau hidup cukup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hampir 50 tahun. Qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Ruwaifi Wahai Ruwaifi, la'allal al-hayata satatulu bik. Kemungkinan hidupmu akan panjang. Fa'akhbirin nasah. Maka kabarkanlah kepada manusia anna man aqada lihyatahu bahwasannya orang yang mengikat jenggotnya au taqallada wataran atau mengenakan busur panah maksudnya untuk dijadikan jimat Au biraji idabatin au azmin atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulangnya. Fa inna Muhammadan bari umminhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud. Jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu tanda kenabian. Salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan benar-benar terjadi. Karena yang terjadi di masa depan itu termasuk perkara gaib. Tidak ada yang bisa mengabarkan perkara gaib ini di dunia ini kecuali dua. Pertama dia seorang nabi dan rasul, kalau tidak, maka dia adalah dukun. Sebagaimana yang sudah kita bahas, atau mungkin belum sampai ya, penjelasan tentang bagaimana para dukun mendapatkan berita gaib tersebut, yaitu dari hasil berita yang dicuri oleh setan dari pembicaraan para malaikat di langit. Kemudian mereka sampaikan kepada para dukun. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki dari para rasul. Maka hadis ini menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya, beliau sampaikan apa yang terjadi di masa depan dan betul-betul terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan hidup lama. Ternyata benar Ruwaifi masih hidup kurang lebih 50 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya mengabarkan apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pesan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Kabarkan kepada mereka. Kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dan apa yang dilarang atas mereka. Maka ini wajib bagi kita. Dan siapa lagi jemaah sekalian yang bisa melakukan ini selain kita umat Islam? Karena nabi kita yang mulia Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Oleh karena itu, hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita satu pelajaran yang sangat penting yaitu menghargai dan menghormati serta memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang yang bertugas langsung sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan syariat ini kepada umat berikutnya sehingga sampailah kepada kita hari ini. Coba kalau para sahabat tidak belajar atau tidak menyampaikan kepada umat berikutnya, tentu tidak akan sampai hadis ini dan bahkan Islam tidak akan ada sampai hari ini. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami juga Allah menjaga agama ini dengan adanya sebab. Bukan Allah jaga begitu saja. Tapi ada sebab-sebab yang menjaga. Di antaranya sebab yang terbesar adanya para ulama. Terutama ulama dari generasi yang pertama yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana jemaah sekalian, dengan kita berusaha mempelajari agama ini, ini bagian dari menolong agama Allah, menjaga agama Allah supaya tidak hilang. Makin banyak yang kita pelajari, maka makin besar pertolongan kita terhadap agama Allah dan Allah telah berjanji surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Iya. Jadi hadis ini mengingatkan kita untuk mencintai para sahabat dan mengingat jasa-jasa mereka yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka sungguh sangat aneh kalau ada ajaran yang malah membenci para sahabat Itulah ajaran Syiah satu kelompok yang sebenarnya sudah kafir karena banyak kekafiran kesyirikan yang justru mereka ajarkan. Di antaranya membenci dan memusuhi para sahabat. Ini kekufuran. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan kepada kita keridoannya kepada para sahabat. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100. was awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum ورضوا an dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan seterusnya ayat menjelaskan tentang jaminan surga yang Allah berikan kepada para sahabat dan pengikut-pengikut mereka maka siapa yang kemudian mengatakan sahabat itu kafir atau munafik seperti ucapan orang-orang Syiah sama saja dia mendustakan ayat yang mulia ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang uh, hadis yang mulia ini adalah menyampaikan ilmu agama setelah kita mempelajarinya dan kita berusaha mengamalkannya, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, ini adalah sebaik-baiknya cara untuk memanfaatkan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini pelajaran penting yang terkandung dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat ini, bisa jadi umurmu panjang, maka sampaikan kepada orang-orang ilmu yang engkau pelajari dariku. Jadi jemaah sekalian di sini terkandung isyarat bagi kita ini sebaik-baiknya cara untuk bersyukur atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak menuntut ilmu, berusaha mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kehidupan Rasulullah menuntut ilmu dari malaikat Jibril, beliau amalkan dan beliau ajarkan lagi kepada para sahabat. Inilah nikmat terbesar dalam hidup ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kenapa jemaah sekalian ini penting sekali? Sebab umur kita ini pendek. Sementara perjalanan yang akan kita lalui begitu panjang. Tapi Allah anugerahkan kepada kita amalan yang bisa terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Hadis ini juga sekaligus terkandung peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi sebab orang tidak mau belajar ilmu yang bermanfaat. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi sebab orang tidak mau menghadiri majelis ilmu atau kita menjadi sebab berhentinya satu majelis ilmu. Iya. Kemudian pelajaran lainnya dari hadis ini adalah disyariatkannya memuliakan jenggot dan memanjangkannya. Tidak boleh memotongnya apalagi mencukur, tidak pula mempermainkannya. Ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan kenapa orang-orang jahiliyah dahulu suka mengikat jenggot. Jadi hadis ini jelas ya larangan mengikat jenggot. Ya. Kenapa mereka melakukan itu dahulu? Itu ada beberapa sebab. Pertama, mereka ingin menyombongkan diri. Yang kedua, takut terkena penyakit ain. Ya, jenggotnya bagus dibikin jelek. Karena takut kena penyakit ain. Ya. Padahal yang seharusnya adalah dia minta perlindungan kepada Allah. Ya, Kemudian yang ketiga, sekedar untuk main-main. Ini beberapa hadis atau beberapa penjelasan ulama mengapa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu melakukan hal itu. Dan Nabi SAW kemudian melarang. Hikmahnya apa? Ada dua hikmahnya. Yang pertama agar kita tidak tasyabuh kepada orang-orang kafir. Yang kedua, disebutkan dalam sebagian riwayat, karena itu terlarang di dalam solat. Iya, terlarang di dalam solat. Bahkan dalam solat juga terlarang mengikat rambut bagi laki-laki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah melewati orang solat, dia mengikat rambutnya dan beliau lepaskan. Iya, ini larangan di dalam solat. Walaupun kalau siapa yang melakukan tentunya tidak sampai membatalkan solatnya. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung larangan memakai jimat. Di sini dikatakan jimat dengan busur panah. Namun ini hanyalah sebuah contoh. Artinya ini berlaku umum, jimat apa saja. Dan inilah yang menjadi pendalilan di dalam hadis ini. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jimat dari busur panah dan itu bermakna larangan jimat terhadap eh, larangan terhadap semua bentuk jimat. Ya, hanya saja di masa itu yang mereka jadikan jimat adalah busur panah atau tali bekas busur panah. ya Dan itu termasuk kategori kesyirikan. Demikian pula hadis ini melarang kita beristinja dengan kotoran hewan walaupun sudah kering, demikian pula dengan tulang hewan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasannya kotoran hewan itu adalah makanannya hewan para jin. Dan tulang hewan kita adalah makanannya jin. Jin juga punya hewan. Kotoran hewan kita, makanan hewan mereka dan bekas tulang kita, tulang hewan yang kita makan, itu adalah makanannya mereka. Iya. Dan para jin muslim, mereka akan memakan tulang hewan yang kita sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Iya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yutahiran." sesungguhnya dua benda ini tidak akan mensucikan. Jadi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Beristinja itu dengan air atau dengan batu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kata para ulama, eh, dosa-dosa yang disebutkan di sini, mengikat jenggot, kemudian menggunakan jimat, kemudian beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, ini menunjukkan semua ini adalah termasuk dosa besar. Sebab di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, kabarkan kepadanya, fa inna Muhammadan bari minhu. Sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya, yaitu dari orang yang melakukannya. Baik, ya mas kalian, kita lanjut bagian akhir. Wa an Abi Sa'id, wa an Sa'id bin Jubair, wa an Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala qala dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair. Ini biografi beliau sudah lewat di pembahasan bab yang ketiga. Qala beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka idli raqabatin." Barang siapa yang memutus jimat atau mengeluarkan jimat dari seseorang, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Jamaah sekalian, ini ucapan seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Betapa mulianya kita mengeluarkan jimat dari seseorang. Iya. Seperti kita membebaskan seorang budak. Kenapa? Karena jimat itu adalah perbudakan. Perbudakan dari syaitan kepada manusia. Sebab itu termasuk kategori kesyirikan. Setiap bentuk kesyirikan hakikatnya itu adalah penghambaan kepada syaitan. Asar ini juga menunjukkan kepada kita sifat ulama salaf dahulu. Mereka apabila melihat kemungkaran, maka mereka akan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Apalagi itu adalah dosa syirik. Sehingga di sini kita dimotivasi untuk berusaha melarang manusia berbuat kesyirikan. Rawahu Waqi diriwayatkan oleh Imam Waqi. Waqi Ibnu Jarrah salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullah. Walahu an Ibrahim dan juga diriwayatkan oleh Imam Waqi dari Ibrahim. Ibrahim di sini adalah Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Juga salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in, salah seorang murid Ibnu Mas'ud wafat pada tahun 96 Hijriah. Beliau berkata, kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Mereka membenci jimat semuanya. Apakah yang berasal dari Al-Qur'an atau ataukah selain Al-Qur'an? Mereka di sini maksudnya Ibnu Mas'ud dan murid-murid beliau. Dan sudah kita jelaskan kemarin, ini pendapat yang kuat. Al apa namanya? Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan sebagai jimat karena itu juga tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini adalah semangat salaf di dalam menjaga akidah dari khurafat, dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaannya adalah pertama bagaimana kalau kita tidak pakai jenggot dan kita potong habis? Kemudian kedua, bagaimana kalau jenggot itu dibentuk dirapikan? ya misalnya sehingga bagus bentuknya apa itu terlarang atau bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum jadi pertanyaannya bagaimana kalau jenggot itu dipotong habis dicukur habis atau dipotong sekedar untuk dirapikan begitu pak ya iya jamaah sekalian memotong jenggot dan mencukur jenggot ini menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Di antaranya beliau bersabda, "Uful liha wa uhfus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Jadi yang disuruh potong adalah kumis, bukan jenggot. Iya. Dan tidak ada satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabat memotong jenggot apalagi mencukur. Tidak ada. Dan bahkan dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan khaliful yahud, khaliful majus, khaliful musyrikin. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi, dalam hadis lain berbedalah dengan orang-orang majusi, dalam hadis lain berbedalah dengan orang-orang musyrik. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. ya Yeah. Jadi kalau mau merapikan tidak boleh dengan cara dipotong, apalagi dicukur. Kalau sekedar disisir tidak ada masalah. Ya, disisir dikasih minyak boleh. Ya. Memang ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau pernah memotong jenggotnya ketika ihram yang melewati satu genggaman tangannya. Jadi lewat satu genggaman ketika ihram dipotong oleh Ibnu Umar di bawahnya. Ya, kalau sekarang di atasnya dipotong. Ya. Beliau potong di bawahnya. Maka kata para ulama, ini hanya ijtihad Ibnu Umar. Dan ijtihad sahabat apabila menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diikuti. Iya, walaupun sahabat. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan, kalaupun kita mau mengikuti dengan anggapan Ibnu Umar nggak mungkin lakukan itu selain dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi dia pahami Nabi membolehkan. Kalaupun kita berpandangan demikian, maka harus kita ikuti persis seperti yang beliau lakukan. Yaitu beliau lakukan ketika ihram, ihram haji atau umroh, dan dipotong di bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Iya. Kalaupun kita mau mengikuti hal itu, walaupun itu pendapat yang lemah. Jadi wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga kalau kita baca-baca Masya Allah penjelasan para dokter ternyata jenggot itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Iya. Dan kalau kita potong itu bisa memberikan pengaruh pada kesehatan kita. Iya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Kalau ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, mana sikap kita saat maksudnya tolong dikasih kita yang dalam kapasitas ilmu masih kurang, tapi melihat kemungkaran di sekitar kita itu uh, banyak sekali. Ini kita takut kalau misalnya melakukan sesuatu, takut kita yang yang ilmunya masih kurang ini bagaimana melihat kemungkaran seperti itu Ustaz? Dalam merubah kemungkaran kita membutuhkan minimal tiga perkara. Pertama, ilmu tentang kemungkaran tersebut. Itu mungkar atau bukan? Kita tahu dari hukum syariat. Demikian pula ilmu tentang cara merubah kemungkaran itu. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, kelembutan. Ini tiga hal penting di dalam merubah kemungkaran. Ilmu, kesabaran, dan kelembutan. Ya, Kalau kita kehilangan ini, justru akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, Bisa memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Maka kalau kita tahu itu mungkar, kita berusaha untuk merubahnya sesuai kemampuan kita. Tapi ingat, harus sabar, jangan terbawa emosi, dan harus dengan cara yang lemah lembut. Iya. Jadi, sesuai ilmu kita. Sesuai ilmu kita. Kalau kita belum tahu, itu mungkar atau tidak, maka kita diam. Jangan bicara melampaui apa yang kita ketahui. Kalau kita ketahui salah, katakan salah. Kalau kita nggak tahu, kita diam. Itu saja. Insya Allah selamat. Ya. Wallahu alam. Seperti kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agama kalian. Demikian pula beliau berkata, "Kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad." Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bidah fala yu'khadhu hadithuhum Kata beliau dahulu manusia yaitu para ulama salaf dahulu sahabat dan tabi'in tidak pernah menanyakan tentang sanad dari mana kamu ambil hadis ini itu dahulu karena dipenuhi dengan orang-orang jujur. Orang-orang yang lurus agamanya. Jadi nggak pernah ditanya dari mana hadis ini. Langsung diambil. Tapi kemudian ketika muncul kesesatan pertama kali. Yaitu munculnya kesesatan khawarij. Para sahabat dan tabi'in kemudian berkata, Sammulana rijalakum. Sebutkan para perawi kalian. Maka dilihat kalau para perawinya dari ahlu sunnah, diambil hadisnya. Kalau dari orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, hadisnya ditolak. Karena takut. Hadisnya dicampur atau ditambah-tambahi oleh mereka. Itu ketakutan ulama salaf dahulu. Takut mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Karena takut ikut tersesat. Jamaah sekalian, kita mendengarkan ada anak muda, Masya Allah rajin sholat, akhlaknya baik. Tapi tiba-tiba terdengar dia sudah terlibat dalam aksi teror. Bahkan dia sudah mati bom bunuh diri. Bagaimana bisa seperti itu jamaah sekalian? Apakah muncul begitu saja? Tidak. Melainkan ada teman dia yang memberikan pengaruh kepadanya atau ada majelis yang dia ikuti yang memberikan pengaruh kepadanya. Iya. Jadi ini bahaya. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Dia pun terpengaruh. Sehingga dia berani melakukan aksi-aksi terorisme tersebut. Jadi di sini kita harus hati-hati di dalam mengambil ilmu. Yang menjadi panduan utama adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada yang memiliki pemahaman yang menyimpang, maka kita harus waspada hati-hati, jangan sampai kita ikut tersesat. Sudah habis waktu? Masih berapa menit? Empat menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, ada sebuah hadis Innallaha la duru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah tidak melihat rupa tapi melihat hati dan amal. Nah, ada sebagian pendapat orang orang tidak tidak perlu menampilkan uh, kayak tubuhnya jenggotan, terus tidak pakaiannya menampilkan menampilkan badannya berjenggot, Jenggot. terus badan apa eh, penampilannya tidak perlu kayak pakaian gamis, tetapi memahaminya tentang hatinya dan amalnya akhlakul karimah. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah jenggot benar? bagian dari amalan. Masalahnya jeng, antum berjenggot bagian dari amalan itu. Antum berpenampilan islami bagian dari amalan. Jadi hadisnya benar. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian dan jasad kalian, tapi melihat hati kalian dan amalan kalian. Berjenggot bagian dari amalan. Ya. Berpenampilan yang islami bagian dari amalan. Bagian dari amalan. Kita berhias dengan penampilan yang paling islami terutama untuk solat itu adalah amalan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ahaqqu ayyutazayyana lahu. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias kepadanya. Maksudnya, kalau kita tampil baik di depan manusia, Allah lebih berhak. Ya, jangan kita tampil baik di depan manusia ketika sholat pakai pakaian sembarangan. Iya. Dan sudah jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita memelihara jenggot, berarti itu bagian dari amalan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Iya. Demikian wallahu alam. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.